Am hasibal ladina apakah orang-orang yang malu sayyi'at apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk mereka menyangka ayasbiquna bisa lepas dari adab kami Sa'amayah umun sangat jelek keputusan mereka. Tidak ada orang yang bisa lepas dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka na yarju Allah Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah Ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Pertemuan yang dia penuh dengan kenikmatan melihat wajah Allah fa inna ajalallahi la'a ketahuilah semuanya pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang sehingga seorang mukmin dia bersabar sampai dia mendapatkan kenikmatan tersebut dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wahwasamiul huwa alim dan dia tet yang maha mendengar lagi maha melihat maha mengetahui Wamanja ada jahada barang siapa yang dia berjihad mujahadah bersungguh-sungguh dalam menempuh seluruh jalan Allah Subhanahu wa taala fa inna may yujahidu li nafsi maka hasil kesungguhannya itu kembalinya keuntungannya kepada dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang diuntungkan, yang diuntungkan adalah eh, Allah tidak mengambil keuntungan dari perbuatan dia yang diuntungkan di dia di sendiri karena dengan begitu dia akan mendapatkan balasan yang banyak dari Allah SWT Inna Allah laghaniyun anil alamin Sesungguhnya Allah benar-benar tidak membutuhkan para makhluknya seluruh alam. Allah Maha Kaya tidak membutuhkan apapun dari karangan para makhluk sehingga ketakwaan dan kekafiran para hamba itu tidak berpengaruh pada kekuasaan pada kerajaan Allah swt. wa taala. amanu wa amilus solihat Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lalu nukaffiranna anhum sayiatihim Benar-benar Keburukan-keburukan mereka akan kami tutup Akan kami ampunkan Walanajziyannahum Dan benar-benar akan kami balas Dari setiap kebaikan mereka ahsanalladzi kanu ya'malun dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Pembalasan Allah 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Wa wasainal insana dan telah kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi untuk memperlakukan kedua orang tuanya khusna dengan cara yang baik. Ini wasiat birrul walidain. Wa in jahadaka bahkan seandainya kedua orang tua itu bersungguh-sungguh memaksa litusyrika bi agar si anak itu menyekutukan Allah menyekutukan denganku agar kamu menyekutukan aku ma laisa ilmun yang kamu tidak punya ilmunya fala tutihuma maka jangan taati karena perintahnya adalah perintah untuk bermaksiat kepada Allah itu menyekutukan Allah dan itu adalah haknya Allah maka jangan taati akan tapi sekalipun demikian tidak memutuskan berbuat baik kepada orang tua maka dalam surat Luqman wasahibhuma fid dunya ma'rufa di dunia tetaplah Anda bergaul dengan cara yang baik ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kepada kepada kula kalian akan dikembalikan Fa hukum kemudian akan aku beritahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun terhadap perbuatan yang kalian lakukan. Walladina amanu wa amilu salihat orang-orang yang beriman dan beramal saleh nahum akan kami masukkan mereka itu fis salihin dalam kelompok atau dalam Eh, rombongan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, dari kalangan para pendahulu yang saleh, Allah masukkan jannah bersama dengan mereka. Wa minan nas sebagian manusia may yaqulu amanna ada orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah fa idza udhiya fillah akan tapi ketika diuji, disakiti, dia diganggu gara-gara beriman kepada Allah, orang ini tidak bersabar. Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah Dia menjadikan ujian manusia itu seperti adab Allah Sehingga dia tidak bersabar dengan gangguan manusia maka dia pun mundur teratur dari keimanannya atau dari agamanya Gak kuat menanggung caci makian gangguan manusia wala inja anasrumi robbika. tapi kalau yang datang itu pertolongan Allah artinya pertolongan Allah datang sehingga kaum muslimin mendapatkan pertolongan Allah la yaqulunna mereka ini akan mengatakan inna kunna ma'akum sungguhnya kami bersama dengan kalian ini adalah sikapnya orang munafik yang hanya mencari untungnya dalam beragama maka tidak ada kemunafikan di saat masa makiyah kenapa ya kawan nggak ada kemunafikan waktu makiyah sepanjang Nabi dakwah di Mekah kenapa Ya karena nggak ada yang diharapkan untung dunianya ketika di Mekah apa yang diharapkan malah dia siapnya itu selalu menghadang gangguan manusia disiksa dicaci maki diumpat diboikot segala macam maka kemunafikan itu adanya di Madinah dalam rangka untuk dia menyelamatkan aset-aset dunianya awal awalaisa Allah bi a'lama bima fi suduril alamin apakah Allah tidak tahu bukankah Allah itu lebih tahu terhadap apa yang ada di dada manusia wala Allahu alladhina amanu benar-benar Allah akan mengetahui orang yang mereka beriman wala ya'lamannal munafiqin dan benar-benar Allah akan mengetahui orang-orang munafik antara mukmin dan munafik Allah akan tahu dengan berbagai macam ujian-ujian di jalan Allah. Wa qala alladziina kafaru berkata orang-orang kafir lilladzina amanu terhadap orang-orang mukmin apa perkataan orang kafir ikhwan kepada kaum mukminin ittabi'u sabilana ikutilah jalan kami Ikutilah cara berpolitik kami, ikutilah cara berekonomi kami, ikutilah cara budaya kami, ikutilah segala macam semuanya pokoknya ditawarkan untuk diikuti. Segala jalan orang kafir itu. Sehingga sama antara mukmin dengan kafir dibuat sama. Sebagaimana Allah katakan, "Waktu laut hinu mereka sangat ingin sekali kalau kalian itu condong kepada mereka. Dan mereka sangat ingin sekali kalau kalian itu kafir sebagaimana mereka. Fatakunu nasawa sehingga kalian dengan mereka sama. Itu yang menjadi keinginan mereka begitu sehingga semuanya ditawarkan. Cara berpolitik, cara berekonomi, cara bergaul, semuanya pokoknya biar sama dengan mereka maka paling bencinya orang kafir itu kalau orang muslim betul-betul kenceng dengan agamanya, belajarnya, mengamalkannya itu kenceng, maka mereka paling bencinya di situ. Walanah mil walnah mil Bahkan mereka katakan, udahlah tak tanggung, dosa kalian tak tanggung kalau mau ikut kami jalan kami. Wa ma bihamilina min min syai. Kata Allah, sama sekali mereka tidak akan mungkin mau menanggung dosa-dosa sedikit pun kesalahan-kesalahan mereka sedikit pun tiap orang itu sudah kaboten gendong dosanya sendiri-sendiri kalau bisa bahkan mau gimblokkan dosanya untuk orang lain mengorbankan orang lain apalagi menanggung dosanya orang enggak, eh, mereka tidak akan seperti itu maka kata Allah innahum lakadzibun mereka itu dusta aja dengan ucapan seperti itu wala yahmilunna afqalahum benar-benar mereka itu akan menanggung dusta mereka sendiri wa afqala ma'a dan akan menanggung pula dosanya orang yang mereka ajak sesat bersamanya sehingga dosanya bertumpuk-tumpuk. Wala yus'alunna yaumal qiyamati dan benar-benar akan ditanya mereka itu di kiamat kelak amma kanu yaftarun tentang apa yang mereka ada-adakan dari perkara-perkara syirik, bid'ah atau kufur semuanya yang diadakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya falabitha fihim alfasanatin. Maka Nuh tinggal di tengah-tengah mereka itu selama seribu tahun illa khamsina aman kecuali 50. Berarti berapa ya kawan? 950. Fa'akhadahumut tufan Kaumnya Nuh kami azab mereka dengan tufan Banjir hujan deras dari atas mancur dari bawah sehingga mereka betul-betul ditenggelamkan oleh Allah dengan air banjir tersebut. Wahum zalimun dalam keadaan mereka itu zalim. Fa'anjainahu maka kami selamatkan Nuh wa ashabas safinah dan para penumpang kapal orang-orang mukmin yang mau mengikuti Nuh wa ja'alnaha ayatan lil alamin dan kami jadikan kisah Nuh ini adalah tanda kekuasaan Allah bagi seluruh makhluk. Wa Ibrahim dan Nabiullah Ibrahim Itqala liqaumihi ketika Ibrahim mengatakan pada kaumnya, "Ubudullaha wattaqu." Sembahlah Allah itu ibadah tauhid dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun itu lebih baik bagi kalian kalau kalian kalau kalian tahu. takwaan dan ketaatan semuanya lebih baik dibandingkan uh, ini kalau mereka tahu akibat akhirnya. Inna ma ta'buduna min dunillah Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah itu apakah itu patung apa itu sembah-sembah macam-macam yang mereka sembah termasuk ideologi-ideologi yang mereka jadikan ini sesembahan diperjuangkan totalitas itu semuanya apa? Authanan adalah berhala. Semua yang disembah sedang itu namanya berhala entah malaikat, entah nabi, entah wali, entah pemikiran-pemikiran manusia, jin, semuanya adalah masuk dalam kelompok berhala. Yang disembah itu namanya berhala. Watakhluquna ifkan dan kalian itu hanya mengada-adakan aja. Sehingga mereka adakan sendiri sembah mereka mereka adakan sendiri. Jadi dengan tipuan syaitan pikirannya Manusia mengeluarkan pikiran, dirumuskan, lalu disembah sendiri, perjuangkan mati-matian, masya Allah. Innaladina ta'buduna dunillah Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembah selain Allah itu La yamlikuna lakum rizqan Tidak memiliki apapun untuk kalian dari rezeki Sehingga mereka nggak punya apa-apa Bagaimana mereka disembah? Orang menyembah itu pengen minta macam-macam. Kalau yang diminta itu nggak punya apa-apa, terus apa yang diharapkan? Fattahu indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki kepada Allah karena Allah pemilik rezeki. Carilah rezeki itu di sisi Allah karena Allah yang pemilik rezeki Allah Ar-Raziq. Wa dan kalian tahu Allah itu Ar-Razik, pemilik rububiyah secara umum, maka sembahlah Allah sehingga Allah sembah yang hak karena Allah pemilik rububiyah. Adapun yang tidak memiliki rububiyah maka tidak berhak untuk disembah. Waskurulah dan bersyukurlah kepada Allah terhadap segala nikmat yang diterima dari Allah. Ilaihi turja'un hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Wa intu kadzibu kalau kalian mendustakan kalau kalau kalau, kalau kalian mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala faqad kadzdzaba umamun min qablikum maka umat-umat yang terdahulu sebelum kalian juga telah mendustakan ajaran rasul yang diutus oleh Allah wa ma'ala rasuli illal balaghul mubin dan tidak lain kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan risalah dengan sejelas-jelasnya. Menyampaikan risalah, menerangkan awalam yarau kaifa yubti'ullahul khalqa ini Allah mengingatkan kepada mereka tentang umat yang terdahulu artinya akibat akhir orang yang mendustakan itu sama kalau kalian dustakan kalau kalian mendustakan umat terdahulu mereka mendustakan dan diazab oleh Allah SWT Artinya perhatikan kalau kalian mendustakan Rasul perhatikan nasib yang sama akan menimpa yaitu dihancurkannya oleh Allah orang-orang yang mereka mendustakan Rasul. Awalam raw, apakah mereka tidak memperhatikan tidak melihat kaifa Allah khalqa bagaimana Allah mengawali penciptaan summa itu lalu Allah mengembalikan pencipta itu Allah ciptakan kali pertama Allah hidupkan, Allah matikan, Allah lagi hidupkan lagi. Inna dalika Allah yasir. Seperti itu bagi Allah sangat gampang. Tidak ada yang sulit. Karena logika orang, -orang musyrikin dia mengingkari yaumul ba'ah bahkan tulang belulang yang sudah ratusan tahun itu diremuk di tangannya kemudian disebulkan ke muka Nabi apakah tulang belulang yang sudah remuk-remuk seperti ini akan dibangkitkan Allah gampang untuk yang seperti seperti itu. Wong menciptakan kali pertama tanpa contoh dan tidak ada sebelumnya bisa, apalagi mengulang pada kali yang kedua. Qul siru fil ardi. Katakan ya Rasulullah SAW, silahkan adakan perjalanan di muka bumi. Perhatikan Fangduru kaifa bada'al khalqa Perhatikan bagaimana Allah mengawali penciptaan Termasuk tumbuhnya tanaman dengan Allah turunkan hujan Termasuk ya penciptaan manusia sendiri sehingga Allah supaya memerintahkan kita perhatikan penciptaan kita sendiri bagaimana tadinya bukan apa-apa kemudian kedua pertemu kedua air ayah dan ibu kemudian menjadi sebuah eh, ini janin di rahim kemudian sampai lahir menjadi manusia besar Bagaimana perhatikan coba sebagaimana Allah mengawali penciptaan. Thumma Allah yunshi'un nash'atal akhirah. Kemudian Allah akan juga menumbuhkan lagi di akhirat kelak. Sehingga tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan Allah semuanya dalam kemampuan Allah yu'adzibu may Allah akan mengadab orang Allah kendaki dari hamba-hamba yang zalim wa yarhamu man yasha dan Allah merahmati orang Allah kendaki jadi hamba-hamba yang mukmin yang taat wa ilaihi tuqlabun dan hanya kepada Allah karena akan dikembalikan pasti akan dikembalikan akan dikumpulkan menghadap Allah wa ma antum bimujizina fil ardi wala fis sama dan tidaklah kalian itu bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala kekuasaan Allah yang di langit maupun di bumi. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kemudian wa antum mujizin kan tidak akan bisa menolak adab Allah. Yang Allah timpakan kan tidak akan bisa melemahkan adab Allah. Kalian akan tidak bisa menang dengan adab Allah dan kekuasaan Allah yang Allah datangkan. Dan ketika adab Allah telah ditimpakan wa malakum min dunillah min waliyin wala nasir. Kalian tidak akan memiliki penolong, wali dan penolong selain Allah saja. Semua yang mereka anggap sesembahan itu ketika Allah timbakan adab nggak ada yang bisa apa-apa. Penolong hanya Allah, wali hanya Allah. Walladzina kafaru bi ayatillah wa liqa'ih dan orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan hari pertemuannya dengan Allah Ulaika ya'isu min rahmati. Mereka itulah orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Wa ulaika lahum adzabun alim dan mereka itulah orang-orang yang akan Allah berikan azab yang sangat pedih. Saya baca ya, kawan. pelajaran kita dari kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Saleh kita sampai pembahasan Al-Aslur Rabi. Iya. Al-Aslur Rabi Al-Iman binususil wa'ad wal wa'id. Itu Al-Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman kepada nas-nas al-wa'ad janji-janji wal wa'id dan ancaman-ancaman. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan masalah mensikapi nas-nas yang isinya adalah uh, janji dan ancaman. Yang anca yang janji itu berisi khobar-khobar tentang pahala, tentang janji-janji Allah, tentang kebaikan dari karunia Allah, rahmat Allah dan seterusnya dan ancaman berkaitan dengan kabar-kabar buruk, adab, ancaman Allah dan semisal dengan itu. Wa min usuli aqidati salafi salih ahli sunnah wal jamaah Saat sekarang udah di sebelahnya Hah? yang halaman mana? yang halaman oh udah Satu satu yang Satu. oh ya kalau Nabi Sallam alaihi nah. iya kita masuk pada ini perkataan Nabi bahwasanya setelah kita diajak untuk memahami tentang sekilas al-wa'ad wal wa'id. Maka beliau membawakan beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Inna rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabtu nas Sesungguhnya ada seorang yang, yang dia beramal dengan amal alul jannah fima yabtu Dalam dohir pandangan manusia yang dilihat oleh manusia itu dia beramal dengan amalannya ahlul jannah. Wahuwa min ahlin nar padahal dia termasuk ahlun nar. Wa inna rojula layak malu amala ahlin nar dan semuanya ada orang yang mereka beramal dengan amalannya ahlun nar fima yabtulin nas dalam pandangan manusia wa huwa min ahlil jannah dan dia termasuk ahlul jannah. Ya hadis ini juga diperjelas dalam hadis berikutnya Inna ahadakum liya layak lamu layak malu bi amali ahlul jannah. Sungguh ada orang di antara kalian yang dia beramal dengan amalannya ahlul jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal fayusbiqu alaihil kitab maka kitab cara tentang takdir mendahulunya. fayamalu bi amali ahli nar lalu dia beramal dengan amalnya ahli nar fayadkhuluha maka dia pun masuk ke dalam neraka wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar dan semuanya ada di antara kalian yang beramal dengan amalannya ahlu nar. Hatta ma yakunu baina wa bainaha illa dhira' hingga jarak antara dia dengan neraka eh, dengan neraka tinggal sejengkal. Fayus Fayus biku alil kitab kitab catatan takdir telah mendahulunya. Fayak malu bi amali ahli jannah dia beramal dengan amalnya ahli jannah fayadkhuluha dia pun masuk ke dalam surga. Di antara hadis ini ikhwan, para ulama mengingatkan kepada kita kalau orang yang nampaknya dalam pandangan manusia beramal dengan amal ahlul jannah lalu di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahlul nar hingga dengan itu dia menutup amalnya dengan amalan ahlul nar dan dia masuk ke neraka maka prinsip bahwasanya Allah tidak mendolimi hamba Allah tidak mendolimi hamba. Dan para ulama terangkan biasanya yang seperti itu terjadi ada kerusakan dalam batin dia. Sehingga manusia melihatnya itu dia adalah beramal dengan amal jannah. Sedangkan batin mereka nggak lihat. Yang lihat batinnya Allah SWT. Kemudian Kerusakan itu muncul di akhir hayatnya. Kemudian antuahir eh, muncul dohirnya di akhir hayatnya. Sehingga dia beramal dengan amalan ahlunar dan dia masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang mereka nampaknya beramal dengan amal ahlul jannah eh, ahlul nar dan di ahlul jannah dia menutup akhir amalnya dengan amalan ahlul jannah apakah dia dengan taubatnya atau dengan yang lainnya maka ini adalah bifadlillah dengan karunia Allah Subhanahu taala. Maka orang tersebut kemudian menutup amalnya dengan amal urjan. Oleh karena itulah para ulama mengingatkan pentingnya kita memperhatikan tentang amalan hati kita. Kondisi hati kita. Karena itu akan memegang peranan penting perjalanan seluruh amal kita. Oleh karena itulah di antara kualitas amal pun yang menentukan adalah amalan batin. Amalan ini hati kita. Sebagai contoh yang telah kita terangkan juga insya Allah ketika Nabi bicara tentang sahabat dengan amalnya yang tidak akan pernah bisa dibandingi atau ditandingi dengan amal siapapun di kalangan para hamba Allah sampai hari kiamat. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi. Jangan kamu celak para sahabatku. Kenapa? Lau anna ahatakum anfaqa misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahatim aw nasifahu. Seandainya di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Berapa tahun, ikhwan? ya ukur sendirilah. Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya sekitar 2 sampai 3 kilo, tingginya kira-kira 350 meter. Itu seandainya wujudnya emas diinfakkan semuanya di jalan Allah, itu tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat yang hanya gandum, caruan semut atau bahkan separuh mut nggak bisa nyamai. Pertanyaannya, ada nggak sepanjang sejarah gandum itu lebih mahal daripada emas? Tentu emas akan senantiasa lebih mahal daripada gantung makanan pokok. Akan tapi infaknya sahabat yang segitu nggak bisa dipandingi dengan infaknya yang lainnya walaupun sebesar gunung Uhud dalam wujud emas. Apa yang membedakan ikhwan? Amal qulub mafil qulub apa yang ada di hati manusia sehingga kata Syekhul Islam bahwasanya al a'mal tatafadul amal itu bertingkat-tingkat keutamaannya bima tafaduli mafil qulub sesuai dengan anu ya, sesuai dengan bertingkatnya keutamaan apa yang ada dalam hati manusia sehingga kondisi hati itu sangat menentukan sekali kualitas amal maka kata Nabi juga, ada orang selesai sholat, dua orang selesai sholat, sama-sama sholat, tetapi pahala yang didapatnya itu baina sama'i wal ardi atau baina masyrik wal maghrib. Jaraknya seperti antara ini timur dan barat. Jauh. Dua orang ini sholatnya sama. Di tempat yang sama. Barisan yang sama. Selesai sholat. Ini pahalanya antara keduanya beda jauh. Bagikan timur dan barat. Apa yang membedakan ikhwan? Ma fil qulu. Apa yang dalam hati manusia. Termasuk orang yang mereka berakhir dengan amal ahlun nar, maka di antara tanda ada kerusakan dalam hati dia. Kemudian walakin yashhaduna liman mata alal islam bidhahiri islamihi minal mu'minin wal muttaqin alal umum bi annau min ahlil jannah insyaallah akan tapi ahlu sunnah mempersemaksikan barang siapa yang dia mati di atas Islam dengan dohir keislamannya dari kalangan kaum mukminin dan mutakin secara umum barang siapa yang dia mati di atas Islam maka dia adalah min ahlil jannah insyaallah demikian itu itu adalah akidah umum tentang setiap orang yang mati di atas Islam dia ada al jannah. Walaupun masuk jannah itu ada yang langsung, ada yang harus diadab dulu di neraka. Tapi Islamnya, tauhidnya akan mengentaskan dia dari neraka, dari kekalnya neraka. Dia akan masukkan ke surga. Itu adalah nasib akhirnya. akhirnya seperti itu. Sebagaimana ayat yang Allah katakan basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bagi, bahwa bagi mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Orang-orang yang bertakwa itu di surga-surga dan sungai-sungai fi maq'ati sidqin di maq'at di tempat duduk kejujuran inda malikin muqtadir di sisi yaitu Allah pemilik dan yang menentukan segala sesuatunya. Nabi mengatakan man ma wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah barang siapa yang yang mati dalam keadaan dia tahu bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah maka dia akan masuk surga wa yashhaduna bi annal kufar dan ahlu sunnah juga mempersaksikan bahwa orang-orang kafir wal musyrikin dan orang-orang musyrik wal munafikin dan orang-orang munafik itu min ahli nar termasuk ahli nar kalau dia mati dalam keadaan seperti ini yakin ahlu sunnah bahwa mereka adalah ahlu nar au man yatinu bitini ghairi dinil islam atau orang yang mereka beragama bukan dengan agama Islam fawa mulhidun finnar mukhalitun finnar maka dia mukhalit finnar kekal di dalam neraka in mata ala dalik kalau dia matinya seperti itu Au man mata ala syirki dakhalan nar qat'an. Atau orang yang mati di atas kesyirikan itu pasti dia masuk neraka tanpa ada keraguan. Au man atharal kufral akbar hukima alaihi bi atau orang yang mereka menampakkan kekafiran yang besar dihukumi dengan perbuatan itu wa umila muamalah tal kufar dan dia dimuamali dengan muamalah kufar sebagaimana Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin barang siapa yang dia mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima agamanya amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itulah orang-orang yang akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya dan demikian pula firman Allah innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dari kalangan ahlul kitab atau musyrik, mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang dikatakan Allah syarrul bariyah sejelek-jelek makhluk Innal munafikina fit tarikil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu di keraknya api neraka. Wa ahlu sunnah wal jamaah yashaduna lil asrah al mubashara bil jannah. Al sunnah wal jamaah juga menyempat saksikan 10 orang yang disampaikan kabar gembira di jannah maka al sunnah meyakini sebagaimana yang disampaikan Nabi 10 orang ini dengan takyin di takyin Nabi alul jannah yang di sini tadi Halusan mempersaksikan setiap orang yang mereka mukmin muslim sampai matinya dia memiliki Islam, maka dia alur jannah walaupun dia harus diadab dulu di jahanam seandainya dia memiliki berbagai macam dosa dan maksiat. Itu adalah persaksian umum setiap mukmin muslim seperti itu. Tetapi berbeda kalau kemudian mentakyin Bapaknya tetangga antum, Akhirnya adalah dia muslim. antum bilang dia adalah ahlul jannah. Gak bisa. Gak bisa. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kalau orang itu Islam, Muslim, mukmin, ahlul jannah. Tapi ketika menunjuk hidung seorang itu ahlul jannah dengan dohir matinya dia telah seorang muslim, maka nggak bisa. Karena urusan hati dia kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kita kitanya menghukumi zahirnya. Zahirnya dia muslim, kita muamali sebagai seorang muslim. Kemudian hatinya kita serahkan kepada Allah. Kita yakin 100% muslim mukmin ahlul jannah. Tapi masalahnya itu letaknya di hatinya. Kita nggak tahu maka hatinya kita serahkan kepada Allah kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan dia termasuk alul jannah dengan zahirnya dia sebagai seorang muslim. Kecuali dengan nas, dengan nas fulan alul jannah, maka kita yakin pula fulan alul jannah. Fulan ahlun nar, kita yakin pula fulan ahlun nar. Gak boleh ada keraguan. Ragu maka dia kafir. Ragu tentang itu dia kafir. Pembatal Islam adalah dia lam yukafir lam yukafiril musyrikin tidak mengkafirkan orang musyrik au yasukku fi kufrihim atau ragu dengan kekafirannya atau au sahaha madhabahum atau membenarkan matabnya. ragu kekafiran mereka kafir keyakinannya mengeluarkan dari Islam karena Allah telah mengkafirkan mereka ahlul kitab orang musyrik dia kafir dan ahlul nar itu keyakinan yang tidak boleh dirubah Kemudian beliau katakan selanjutnya kama syahidalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nabi yang telah mempersaksikan tentang 10 orang yang ahlul jannah tersebut wa kullu man syahidalahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidu lahu biha. Dan setiap yang Nabi persaksikan sebagai ahlul jannah, ahlul sunnah mempersaksikan pula mereka ahlul jannah. Maka orang yang mereka menyelisih apa yang dipersaksikan Nabi, maka mereka juga kufur. Nabi katakan Abu Bakar ahlul jannah. Dia bilang Abu Bakar ahlun nar, maka dia kafir. Keyakinan dia keyakinan kafir. Dia berarti mengingkari apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Sallam, Nabi mengatakan, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Orang yang mengatakan salah satu di antara sepuluh ini ahlun nar dia kafir. Dia mengingkari terang-terangan apa yang dikatakan dengan nas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sabata li katsiri minas sahabah syahadatu bil jannah. Dan sungguh banyak yang lainnya lagi yang Nabi persaksikan sebagai ahlu jannah seperti Uqasha bin Mihsan ketika Nabi bicara masalah ini 70 orang yang eh, ya, 70 ribu dari kalangan umat ini yang mereka itu masuk surga tanpa hisap lalu Uqasha bilang Ya Rasulullah, doakan aku di antara mereka. Maka Nabi doakan Ukasa termasuk alul jannah termasuk mereka yang tanpa hisab dan tanpa adab. Sehingga Ukasa dipersaksikan Nabi. Dan kita wajib juga mempersaksikan demikian. Abdullah bin Salam juga demikian, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Al kemudian Al Yasir keluarga Yasir Amar bin Yasir Yasir keluarga ayahnya Amar ibunya Bilal bin Rabah Bilal Ja'far bin Abi Talib wa Umar ibn ini wa Amru ibn Thabit Zaid bin Haritha Abdullah bin Rawahah Fatimah putrinya Nabi Khadijah bintu Khuwailid, suai istrinya Nabi, Aisyah, Sofia, Hafsah, dan semua istri-istri Nabi semuanya lur jannah. Maka mengatakan Aisyah kafir, maka dia kafir. Orang mengatakan Aisyah adalah ahlun nar kafir, ada dia kafir. Wa ghairuhum kathir dan yang lainnya sangat banyak yang disebutkan oleh Nabi dengan ta'in. Wa amma man ja'atin nusus bi annahum min ahlin nar fanashatu lahum bidzalik dan demikian juga nas-nas yang datang yang menunjukkan orang itu ahli nar kita pun mempersaksikan si fulan ahli nar minhum seperti contohnya Abu Lahab Abdul Uzza Ibnu Abdul Muthalib kita Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza gelarnya dia adalah ini anaknya Abdul Muthalib pamannya Nabi wa mra'atuhu dan istrinya Abu Lahab Ummu Jamil. Ini Ummu Jamil Arwa bintu Harb dia adalah Hanunar wa ghairuhuma dan yang selain keduanya mimman sabata fi haqqihim dalik dari yang telah diperjelas oleh Nabi atau disebutkan Allah Hanunar Fir'aun ahlun nar Orang yang Fir'aun bahkan surganya paling tinggi. Maka keyakinan kafir yang demikian. Dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul sunnah wal jamaah. Al sunnah wal jamaah la yujzimuna li ahadir min ahli qiblah bi jannah wala nar kainan mengkan. Al sunnah tidak menjazmkan seorang pun dari kalangan al-qiblah dengan surga. Umpamanya Gus Fulan, Ahlul Jannah, oh nggak bisa. Walaupun dohirnya wali tingkat tinggi, nggak bisa. Nggak ada nas, nggak ada nas. Karena yang tahu dohirnya si Fulan adalah Allah swt Demikian juga kita lihat ada orang di antaranya Muslim, kemudian melakukan per perbuatan yang masya Allah usah semuanya. Fulan Ahlul nar, oh nggak bisa, nggak bisa. Kita tidak boleh merasakan si fulan nar kecuali ada nas khusus. Maka juga termasuk umpamanya kita kita uh, lihat ada orang di dunia suka mabuk-mabuk. Kemudian kita bilang sekarang si fulan dikubur sedang diadab oleh malaikat. Dari mana antum tahu? Dari mana antum tahu? Enggak boleh. Yang tahu persis Allah. Boleh jadi Allah mengampunkan. Dia punya sumber diampunkan Allah. Boleh jadi sesuatu yang tidak jelas kita yang tidak diberitakan dengan nas yang jelas tidak boleh kita memastikannya kalau umum boleh, mau mutlak. Setiap mukmin muslim alul jannah wajib. Ini wajib keyakinan. Setiap kafir alul nar. Tapi ketika kita mengatakan si fulan alul jannah, memang dia muslim, tetapi itu dohir yang kita lihat. Ada pun hakikatnya kita kembalikan kepada Allah SWT. Kecuali kalau kemudian uh, Allah yang bersakan dengan person atau dengan nama tertentu, baru kita juga meyakini dengan nama tertentu tersebut. Kalau tidak kita tidak boleh juga mentakyin secara person. Illa man jusima Rasulullah sallam atau illa man eh, jasima Rasulullah sallam kecuali yang dijasemkan Nabi, yang dipastikan Nabi dia adalah ahlul nar, ahlul jannah atau ahlul nar walakin iwakaluna amrohum ilallah akan tapi perkaranya orang itu diserahkan kepada Allah SWT wayarjuna lil muhsin dan mereka berharap alusna berharap bagi orang yang berbuat baik dia ahlul jannah wa yakhafuna alal musyi dan dikhawatirkan orang berbuat jelek itu dia menjadi ahlul nar tapi kita nggak bisa memastikan tentang si fulan ahlul nar si fulan ahlul jannah kalau umum boleh setiap mukmin muslim ahlul jannah tapi kalau si fulan kita pastikan ahlul jannah tidak bisa kita kembalikan usahanya kepada Allah SWT. Kita paling maksimal mendoakan mudah-mudahan dia si fulan jannah dengan doa dia sebagai seorang muslim. Wa yataqiduna bi annal jannah la ta la tajibul ahadin la hadin. wa in kana amalu hasanan illa ayataghammadahu Allah bi fadlihi fayad khuluha bi rahmatihi asa dan alusulam sunnah meyakini bahwa surga itu tidak ada seorang pun yang mewajibkan masuk surga betapapun amalnya luar biasa kata Nabi apa ya kawan ini lebih kemana dalam hadis yang kita baca kecuali orang yang mereka dicurahkan rahmat dan keutamaan dari Allah maka dia masuk surga dengan rahmat dan keutamaan Allah saja. Allah katakan walaula fadlullah alaikum warahmatuh Seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah para kalian, masa kami kumin ahadin abadan. Tidak ada di antara kalian yang bisa suci akan tenggelam dalam kekotoran hidup. Kalau bukan karena rahmat keutamaan Allah, setiap kita tidak akan bisa terhindar dari dosa dan berbagai macam kerusakan. Walakin Allah yusakki mayasha akan tapi Allah membersihkan orang Allah kendaki wallahu samiun alim dan Allah mau mendengar lagi mau melihat mau mengetahui Nabi katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mamin ahadin tidak ada seorang pun yudkhiluhu amalul jannah yang amalnya masukkan dia ke surga. Faqila wala anta dikatakan termasuk anda ya Rasulullah wala anak termasuk saya illa yataghammadani Allahu illa taghammadani illa yataghammadani rabbi birahmatin kecuali Allah Rabbku mencurahkanku dengan rahmatnya artinya masuk surganya kita bukan dengan dengan amal kita dengan apa ya kawan dengan rahmatullah dan fadlullah lalu bagaimana dengan semua nas yang bicara tentang masalah amal dengan masalah-masalah amal. ya Allah katakan, jasa ambi makanu malu, Itulah surga yang mereka tempati itu adalah hasil amal yang dulu mereka lakukan. Kulu wasrobu hani ambi masrab tumfil khaliyah. Silahkan sekarang kalian makan dan minum sepuasnya dengan senyamannya disebabkan karena amal-amal kalian telah berlalu. Nabi katakan akhalallal jannata ala makana minal amali. Dia dimasukkan ke surga dengan sebab atau dia masuk ah, dia masuk surga sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan. Ayat dan hadis ini dengan hadis ini bagaimana ikhwan? Tadi Allah bicara tentang amal-amal amal-amal dia masuk surga dengan amal itu tadi. Kemudian hadis ini tidak ada seorang pun yang dengan amalnya dia masuk ke surga. Tidak ada saat tidak ada suara tidak tidak seorang pun yang amalnya memasukkan ke surga. Bagaimana ya kawan? Bagaimana? Amal itu mendatangkan rahmat. Amal mendatangkan rahmat terus? Akhirnya insya Allah dirahmati masuk surga. Ya ikhwatibillah Masuknya kita ke surga dengan karunia dan rahmat Allah bukan dengan harga amal kita. Bukan dengan harga amal kita. Kalau di kalau di kalau diperjelas dalam jual beli amal kita boleh jadi umpamanya kita rupiahkan seribu rupiah harganya surga setriliun Gak ada orang yang amalnya bisa masukkan ke surga karena mahalnya harga jannah orang masuk jannah itu dengan rahmat dan kurnia Allah semata. Tapi amal itu Allah jadikan sebab orang masuk jannah dan Allah jadikan sebagai ini ukuran tingkatan jannah akan dia tempati. Allah wajibkan setiap kita beramal yang dengan amal itu menjadi sebab untuk Allah masukkan ke jannah. Tapi masuknya orang ke jannah bi fadlillah wa bi rahmati. Oleh karena itu ikhwan, para ulama katakan ya ini sesempurna apapun amal Anda, jangan Anda bertawakal dengan amal. Tawakalnya kepada Allah. Karena masuknya kita ke jannah bukan bukan dengan amal kita, bukan bukan dengan harga amal kita, tapi dengan fadlullah wa rahmatuh. Maka hati kita tawakalnya kepada Allah, bukan dengan amal. Sebab betapapun istiqomahnya kita, hebatnya kita, sempurnanya iman kita, amal kita, tidak boleh kita tawakal dengan amal. Tawakalnya kepada Allah. Amal kita lakukan yang menjadi sebab Allah akan masukkan kita ke jannah. Sehingga kita mintanya kepada Allah dan menggantungkan hati kita kepada Allah ketika kita minta jannah. Wa sunnah wal jamaah la ya la yujibunal adzab likulli man tawajja ilal wa'id Allah al-Sunnah Jamaah tidak mewajibkan azab bagi setiap orang yang dihadapkan padanya itu ancaman. Fi ghairi ma yaqtadil kufr ma yaqtadil kufra selain ya ini selain amalan kekafiran. Selama dia muslim, dia tidak kafir, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan azab, al-Sunnah tidak eh, tidak mentakin dia mendapatkan azab Contohnya umpamanya Allah melaknat pelacur umpamanya. Pelacur. Kalau kita katakan pelacur dilaknat Allah, benar dan boleh. Tapi kita katakan ada pelacur, kamu melunah kamu melun enggak boleh. Atau Allah katakan bahwasanya Pelacur diazab Allah di kuburnya dengan cara begini. Kemudian kita katakan si fulana yang kemarin pekerjaannya PSK sekarang sedang diazab Allah dengan cara begini. Enggak bisa. Karena boleh jadi Allah mengampunkan orang tersebut dengan rahmat Allah atau dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita katakan dengan mutlak dengan umum boleh. Tapi berkaitan dengan orangnya kita tidak mewajibkan. Tidak setiap orang yang mereka diancam Allah atau perbuatan yang diancam Allah dengan ancaman itu dia pasti ditimpakan itu kemudian <clears throat> faqad yaghfirullahu lahu bima fa'alau min ta'at min ta'at min ta'at kadang sebab terkadang Allah mengampunkan seorang dengan sebuah perbuatan ketaatan yang mereka lakukan aw syafaat atau dengan syafaat Allah aw taubah atau dengan taubat yang dilakukan atau dengan musibah yang dia terima wa amradin mukaffirah atau dengan penyakit-penyakit yang menggugurkan dosa sehingga Allah katakan qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas jangan kalian putus asa la taqnatu min rahmatillah jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an sungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Allah zat yang pengampun lagi Maha penyayang. Nabi katakan baina marajulun yamsi bi tariq. Ketika ada seorang yang mereka sedang berjalan di sebuah jalan, wajata ghusna syauqin. Dia mendapatkan dahan yang berduri, ala tariq yang ada di jalan. Fa'akharahu lalu dia singkirkan Fasyakarallahu lahu. Allah pun mensyukuri perbuatan dia, faghfaralah. Allah ampunkan dia. Maka kita nggak tahu kadang orang punya sebab Allah mengampunkan dia yang kita tidak tahu perbuatan itu. Kalau kita mengatakan bahwa si fulan, bahwa kita mengatakan orang melakukan perbuatan begini malun, terlaknat. Dia ahlun nar, dia diancam dengan neraka. Tetapi kita nggak boleh mentakyin si fulan yang melakukan perbuatan tersebut dia terazab sekarang ini. Karena boleh jadi dia punya sebab diampunkannya perbuatan dia yang kita nggak tahu. Wa sunnah wal jamaah, al sunnah wal jamaah takiduna bi anna likulli makhluqin ajal, ajalan. Al sunnah wal jamaah dia berkeyakinan bahwasanya setiap makhluk itu ada ajalnya. Wa annahu lan tamuta nafsun illa biidznillah dan sungguhnya seorang tidak akan mati kecuali dengan izin Allah SWT. Kitaban mu'ajalan, catatan Allah yang telah ditentukan oleh Allah. Faida jaa la yastakhiruna sa'atan wa la Dan apabila seorang itu telah sampai ajalnya, maka nggak bisa diundur atau diajukan nggak bisa, walaupun sesaat. Wa in mata au kutila, seandainya dia mati atau dia terbunuh, fa inna ma yamutu lintihai ajalil musamma, maka itu adalah memang telah habis masanya segitu. Qala Allah Ta'ala wa makana li antamut illa bi'idznillah kitaban muajjalan. Dan tidaklah wa makana li nafsin tidaklah jiwa akan mati illa bi'idznillah kecuali dengan takdir Allah atau dengan izin Allah kitaban muajjalan sebagaimana dalam kitab yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu sunnah wal jamaah yataqiduna bi anna wa'dallahi jala wala wa ala lil mu'minin al mutaqin bil jannah haqqun. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa janji Allah kepada kaum mukminin yang bertakwa dengan surga adalah hak adalah benar. Wa wa'idahu bi ta'dzibil usa al muwahidin wal muthnibin fin nari haqqun. Dan ancaman Allah dengan azab bagi para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dan orang yang melakukan perbuatan dosa di neraka adalah hak juga benar juga wa wa'idahu bi bil kuffar wal munafikin wa khuludihim infinari hakun dan ancaman Allah dengan azab para orang kafir dan orang munafik dan kekalnya mereka dalam neraka itu adalah hak perkara yang benar gak ada keraguan al-sunnah la yukhlifullahu jalla wa ala wa'dahu Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya sebagaimana Allah katakan walladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar orang-orang yang beriman beramal saleh akan kami masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abadan yang mereka kekal di dalam surga selamanya dallahi haqqan janji Allah adalah benar Waman asdaqu minallahi qila dan siapa yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah perkataannya. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala wa'ata bil afwi anil usatil muwahidin. Akan tapi Allah demikian pula menjanjikan ampunan bagi para pelaku maksiat dari kalangan al-muwahidin. Bifadlih dengan karunia Allah. Wa karumih dengan kemuliaan Allah. Wa rahmatih dan dengan rahmat Allah Wabi syafaati syafi'in dengan syafaatnya yang orang yang Allah berikan hak memberikan syafaat. Wa alla yuhallat ahadun minhum finari jahannam dan tidak akan kekal seorang pun dari kalangan alul Islam di jahannam wa nafahu an ghairihim dan menafikan yang lainnya. Artinya selain muslim mereka kekal di dalam neraka. Qala kalaulah qala Allah taala inallah la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain perbuatan syirik. Demikian ikhwati billah ini berkaitan dengan mensikapi nas-nas al-wa'id al-wa'du wal-wa'id Bagaimana kita mensikapinya tidak sebagaimana yaitu khawarij dan alul bidah yang mereka itu mensikapi nas-nas dengan cara yang salah dengan ittibaul hawa dengan mengikuti hawa nafsu mereka sehingga sampai melalaikan eh, ini keyakinan mereka pelaku dosa besar sebelum mereka matinya tidak bertaubat maka dia ahlun nar khalidan fiha sebaliknya murji'ah Orang yang mereka melakukan dosa apapun, maka mereka adalah tidak eh, ini tidak ada masalah dengan perbuatannya karena iman dengan perbuatan gak nyambung, terpisah. Iman dia tidak akan rusak dengan perbuatan jenis apapun. Maka Murji'ah bertentangan mutlak dengan Khawarij dalam perkara iman dan amal tersebut. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.